kita mendidik masyarakat anti zina. Ojo kok. Wong itu nganti ono zina, mergo ora ono rajam, ora ono rajam, ora ono wong zina. Ya ora ngono nak wong waras tenan, wong nganti zina mergo ora takwa. Nak takwa ya ora. Zina teh seneng ya nek ada hukum ben tak wale. Munggo hukum rajam ditegakno ora ono zina. Hukum itu bener to ora tetep ono sing rakonan, nanti bener ngene lho. Munggo ono takwa, orang berzina. Jadi sementing perangkat takwa atau perangkat menegakkan rajam. Kekuatan takwa. Pengiran Dewi Kuala tak robu zina. Caranya nih kalau zina itu keyakinan inna hukana fahisya wasa apa. Waduh, saya kira orang wong maling. Ya mereka rata takwa. Ojo kok mending ini, gara-gara gak ada potong tangan, akeh koruptor. Nah misalnya saya kalau potong tangan, tetap rakyat cekal. Ya tapi nah, ada takwa wong itu rakyat. Nah, jadi Pangeran gawe rumus dunia kafe, gawe nabi atakwa guna rumus e dunia ku takwa orang kok negakno hukum. Ya, tapi ngomongin itu ya apa pula, Kok pula wis dadi goblok sama nabi. Semal goblok ah, kan bantah-bantahan wong ngono iki mau. Yo dukungan gue, gue mau ngene iki. Iya ngoper mulai. Tapi nabi tak dua lemari kok Kare rong dino tak kok. Iya, ngaji kuwi kapan ngaji. <laughs> Balik yang ada kepikiran gawe gerakan pengaman sunnah Rasul yo orang gue itu rasi gue tuh ora singgang. Mang yang ada di mang. Wis mang langgeng elang. Pokoke ditompo ngono wae. Mungkin ngaji ora ora halaman iku pancen. Wis ngono, wis pangeran ngersakno kowe ngono. Kowe rasa kok gedhi iki, lha rumah tamu kelakuanmu ngono kersane kok. Karena Allah Subhanahu <laughs> Semoga wa ma tasa'u illa ayyasha. Karena dia ini yang ngempet kecewa-kecewa lagi. Nah, ngempet itu sunnah Allah, sunnah Rasul, itu wal kadini al waido wal afina alim. Ngempet itu barang apa? Saya itu wong bergerakan wujud kerja. Ngempet itu malah kuasa sih? Apa? Bujuku tak tegas, gue wong merasa benar bener rumah tamu tegas usun nairo, so ngempet di usun nairo, orang kok tegas. Nah kalau kue tegas, saya ditegasi. Tiap bulan gue tuh kayak ibu sama ini malah loro. <laughs> Paham ya? Gue tegas ditantang. Gue mas, aku nurut bersama nggak tahu mutu mak. Nah kejeng lain tak layan. Tapi napa kau lahir batin cukupi ini cukup, malah tak baru obal. <laughs> Aku wes sedek kita keloni ragil lah, tapi aku juga nuntut nengin apa kok ya Bu. Beras BU ya. Oke. <laughs> Malah penak no. Eling-eling ya, di antara kebenaran apa wal kadiminal khair. Ngempet muhim. Nabi nanti jauh latas untuk falakal sana. Tadi riwayat sempurna itu latas untuk parot dan mirorot pakola latas. Nabi terakhir ini kan latas untuk falakal jannah. Itu udah gampang muring-muring falakal. Insyaallah yang lebih nama. Kafe itu nganggu ilmu. Wati lalan tidak wono. Neng saya kina lima sunat rasul. Ma itu teopo sunat rasul itu sunat rasul. Walau jago sopo saya kina ini, ya itu mas. Iku ngapi i menusuk negara u ape ape sing songko kecewa jadi Yo ngapi wong songko kecewa jadi negara. Nah iksan itu awal kayak ape. ya kecewa ra kecewa jadi ihsan tapi nak gue songkok kecewa ngempet terus tetep apa itu jadi ngempet mudah eleng eleng ya jadi songkok kecewa gue tetep apa itu jadi ngempet mudah sama pola kau oleh jawa nasabah sebagian ulama wajari hima tundas idari wajari lan gawe rido siro him eng wong ake Matunda tundas lagi ono siro ku fitari him dalam omai wong ake kalimat ya him song kata mudaro daro yudari mudarotan wadari lan gawe seneng siro atau gawe seneng no siro him yang wong akeh tas lagi ni ono siro itu dari him yang dalam omai wong akeh wa him lan gawe rido siro him yang wong akeh tas lagi ni ono siro itu fi ardihim ing dalem bumi ne wong akeh kan menurut ulama kenes rumah baca baca bahasa him madun tas tiga him jadi dari pertama fil lamar him ku makhluk be yang kedua dari itu ya dar rumah itu him untuk ilah dua dari him madum ta fi dari him berarti him madum ta ya arti jadi arti yang begini fil lamar him makhluk be yang arti him kedua itu ya bumi tenan apa kalau lama nih kayak mau anu secara ya, berpikir wa dari him madum ta fi dari him berarti him madum ta Iya, semua apal no, iso nglakoni ya ora apal. Nek nah, iso apal ya jeling itu. Nah, iso ya sembarno. Wa dari matun kafi dari him wa arti him matun ta. Iya. Wa dari lan nyeneng no sira hime wong akeh matun ta selagi ne ono sira ku dari him dalam omahe wong akeh. Wa arti lan ngridakno sira hime wong akeh matun ta selagi ne ono sira ku arti him dalam hime wong akeh. Sik kumpul wong akeh ya nyeneng no. Iki kowe nek ora seneng wong yang bermu. Kalau cerita nih, gitu, terus kayak daging kurban itu yang ikhya itu ada keterangan. Umpama kepeksa ke di tonggo jadi kafir, wasinya ya Tapi nak ono paham tertentu, mustofa ini yang menolak ngoten niku yo ya lah, mungkin niku kiai berkait pihak. Senajan contoh salah. <laughs> Tapi iya semua pengiran kersane. Jadi Ono ulama ditakoi nak daging korban pulau tak kena tanggo kulo sing kafir itu angsal. Jago ulama itu angsal. Tapi angsal itu mana nih orang kok terus jadi syariat sunat itu buatan angsal dalam bahasa disiplin ulama itu beda angsal itu tidak harus jadi syariat. Hmm, sofa seneng ya, angsal itu harus jadi tapi angsal. Alasannya ulama tadi namanya gula itu, ya kecilan, gue ini berjiron. Wong itu di kajari Nabi al kijar al jiron jiron iku lagu salah satu hukum ono sing ditelung ha yaiku tanggamu yo ya dulurmu yo ya Islam jadi kayak pulau di tonggo kakak pulau pulau di tonggo adik pulau itu berarti salah satu kukukin dia punya tiga Islamnya sama yo ya dulur yo tong ono tonggo sing mau hak loro yaiku Islam tonggo tapi orang apa Terus terakhir ono tonggo sing mau duwe hak pun wahid ngikut tiyang Tapi bibi duit duwe hak ngono kok. Ya, iya, mungkin ini sangat terkenal. Jadi ah, kadang-kadang uang mikirnya ini lah. Jadi korban itu takor, tak takor tidak nongol pakai. Ya cara berpikir jangan seperti itu. Saya ini kemungkinan wong kafir tertarik Islam, nak gue mesti tuh puluh, ya betapa. Nah dibalik ngono, Kak jawab kan? Ada menengah yang Mustafa. Wong mikir udah sahara mikir mau aku rugi itu barang apa? Kok tiga nong kafir, wong elek. Ini misalnya orang maling, penggaweannya maling, terus tanggamu. Kemungkinan dia tobat nak kiai apa, pernah kemarin kiai ini sinis. Jadi wong yo mikir bolak-balik yo mikir musiko. Mbe ora nyindir sapa-sapa bener ilmu mu sing sete iku salah men. Rolinge iku piye carane nata? Cara kowe nggae puzzle iku wis Oh, iso wale ngono ben. Ah. Kliru ilmu mu wis. Lane ono terkenal kanjeng Nabi kuwi wong kafir kuwi. Sampai wong kafir yo bingung ngapa ngarani kanjeng Nabi. Wong kok api iku. E Mereka ya semua semasir. Abu Jahal kita kok cara kau Muhammad tapi bener aku orang ini bodoh ini. Aku ora ora cocok. Mari dene mimpin aku kesayangan itu. <laughs> Aku nak kita kok iya dia punya Muhammad itu apa? Ya kita sebut berdiri ya orang tahu. mereka kowe apa ya? Nah kok kowe ra nut yo masalahnya rivalitas apa. <laughs> Terus disebut hasad min india sihim mimpa lima tabayyana lakumul. Bagian ayat malah apa kadena alamu innahu yang zurukal nafkah yaqulu nafa innahum la yukadzibunaka. Muhammad kowe susah nanti komentari wong kafir. Dewe apa fa innahum la digunakan Orang kafir itu tidak pernah nganggap kamu bohong. Mereka tahu kamu itu orang benar. Cuma mau anut perkara ada rivalitas kepemimpin. Orangnya kayak gue sing fase, fase itu jadi nyun maling, jadi koruptor, jadi kadang nyun sewu misalnya Gak tau ngekei, jebule malah kue dikei. Malah malah isi isi umum. Uang pegawaiannya kok entok wae atau metu, malah sama tau. Dia ya ditonggo rapati sholat. Rapati sholat pegawaiannya macam-macam. Anak-anak diundang, pokoknya diundang tiga jajan. Nah, berkatan tiga berkat paling agak. Kono mergo, ya dia tonggo sholat kan ya, menowo barokah tiga agak. Gue nggak tahu ngekei alasan aku maksiat. Terus tetap citranya itu wong soleh medit. Wong soleh rumah. Itu malaikat jibril di mimpi ya tutup kemarin balik. Sing soleh medit. Meskipun dia dalil mau, saya nggak mau nolong orang maksiat. Medit itu maksiat loh, goblok. Kali medit itu mana aneh Orang sanggup. Ya. Cuma dalam konteks korban jika ada orang kafir ulama ngendikan labas labas saya kurang popo ya, mau kadang mau aku tapi nggak perlu jadi hari ulang lagi nggak perlu labas itu ya labas kamu datang ke rumah orang kafir gimana kalau hakul jari ya, labas saya kira usah jawab sunnah. kamu labas ini ulama memang cara ngendikan seperti itu kok masyur itu Asma itu punya ibu yang zaman itu belum Islam. Tanya ya Rasulullah, saya punya ibu yang muslimah. Lalu saya harus bagaimana? Nabi yang mengatakan, kamu harus menyambung dia bagaimana pun rahim kamu. Makanya disebut dua inja ada kali itu sih, kaki malai salah kaki ilmu kepala tuti rumah tapi tetap wasofi rumah di dunia mal. Jadi kekafiran itu tidak bisa menghalangi haknya orang tua untuk kita ber Begitu juga haknya tonggo untuk tak dari di hati. Hak semuanya itu ada kadarnya. Tentu terbaik adalah hanya orang tua. Tapi bukti bahwa kekafiran itu tidak menghalangi untuk orang lain berbuat. Cuma karena kita ini orang soleh, umpomo iyo ape be wong kafir. Utawa umpomo iyo kita ape be wong fasik niati nak menawa jadi islami atau jadi api. Tapi itu rasa usah jadi ajaran sing mbok ganggu pikiran yo orang usah ya biasa wae. Cuma pikiran ben roh nak utak pemibu, bulat kasih terang aku ngeset Islam dewi Islam buat set dewi orang kok anu dewi Nabi lah kan rapal hati sampe anu pikiran itu itu mau dewi Nabi kok tombol tiga saya tombol wono sing ditolong hak rong hak sak hak nomor nah, pertama tolong hak ya kok onggo, dulur muslim kedua muslim onggo ketiga kafir onggo. Itu berarti mau dia hak wahid itu hak jano. Ini mau kayak ibadah dari himmatun tapi dari himma arti himmatun tak dia.